Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah umrah, para penjara Masjid Nabawi dan juga para mukimin, semoga Allah SWT menjaga antum sekalian. Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan sampai kita kepada pembahasan al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Beliau mengatakan rahimahullah melanjutkan apa yang sudah kita bacakan kemarin. Fa'ammal fitnatu Fa'innan nasa yuftanuna fi kuhurihim Fayuqalu lirrajuli man rabbuk wa ma dinuk wa man maka adapun fitnah yaitu fitnatul qabr ujian yang akan dihadapi oleh semua orang yang masuk ke dalam alam barzakh yang dinamakan dengan fitnatul qabr maka sesungguhnya manusia kata beliau akan diuji di dalam kuburan mereka sesungguhnya manusia yaitu semua manusia baik yang mukmin maupun yang kafir yang munafik maka mereka semuanya akan yiftanun mereka akan diuji fi kuburihim di dalam alam kubur mereka sebagaimana dalam hadis yang telah sahih dari Rasulullah saw itu hadis Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu anhu di mana diceritakan di dalam hadis tersebut bahwasanya seseorang yang sudah masuk ke dalam alam kuburnya maka akan didatangi oleh dua orang, dua malaikat. Dua malaikat Al-Aswadan Al-Azraqan yang sifatnya adalah aswadan yaitu berwarna hitam. Jadi maksud adalah kulitnya. Dan azraqan dan berwarna biru dan maksudnya adalah warna matanya al-malakan al-aswadan al-azraqan yuqalu li ahadihuma li ahadihima al-munkar lil akhar an-nakir yang satunya dinamakan dengan al-munkar kemudian yang kedua dinamakan dengan an-nakir kemudian setelah itu bertanya dan menguji setiap orang yang masuk ke dalam alam barzakh yuftanun fi kuburihim. Mereka akan diuji di alam kuburnya. Dan ini adalah seluruh manusia. Baik orang yang beriman, seorang muslim, maupun orang yang munafik, itu orang yang pura-pura Islam. Orang yang menampakkan keislaman, tetapi dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Inilah yang dinamakan dengan orang munafik dia juga termasuk orang yang akan diuji. Demikian pula orang yang kafir. Orang yang musyrik, ahlul kitab, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, maka semuanya akan mendapatkan ujian ini. Semuanya akan diuji dan ada fitnah kubur kecuali yang sudah dikecualikan di dalam syariat. Dan sudah kita sebutkan di antara golongan yang kelak tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Yang pertama adalah asyahid yaitu orang yang meninggal fisabilillah demikian pula orang yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat sebagaimana datang dalil-dalil yang tetap dari Rasulullah SAW adapun yang lain maka mereka akan yuftanun ya mereka akan diuji di dalam kuburnya fa innan nasa yuftanuna fi kuburihim semua manusia di dalam hadis disebutkan di dalam hadis tersebut Wa amma al-kafir wal munafik Adapun orang yang kafir dan juga orang yang munafik, maka dia akan mengatakan akan menjawab. Dan ini menunjukkan bahasanya orang munafik juga akan ditanya. Demikian pula orang yang kafir juga akan ditanya. Karena beliau mengatakan wa amal kafir wal munafik. Adapun orang yang kafir dan orang yang munafik, maka dia akan menjawab demikian dan demikian. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya orang yang munafik dan juga orang yang kafir semuanya akan ia akan difitnah kubur, semuanya akan diuji. Demikian pula dalam ayat Allah SWT mengatakan Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Allah mengatakan wa yudhillullahu zalimin dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan orang yang zalim di sini mencakup orang yang kafir maupun orang yang munafik. Karena ayat ini bercerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati-hati orang-orang yang beriman. Tsabbitullahu alladziina aamanu. Allah menetapkan menguatkan hati orang-orang yang beriman. bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dengan qaulus tsabit, dengan ucapan yang kuat, ucapan yang tetap. Dan jadi maksud adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah dengannya Allah SWT menguatkan hati orang-orang yang beriman. Fid dunya wa fil akhirah. Ya fil hayati dunya wa fil akhirah. Baik di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Artinya di dunia seorang yang beriman dikuatkan hatinya oleh Allah SWT dengan kalimat tauhid. Ya dengan kalimat la ilaha illallah ketika dia menghadapi musibah, menghadapi bencana, maka dia mengingat Allah dan mengetahui bahasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Sehingga bencana yang menimpa dia tidak memalingkan dia dari Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali kecuali Allah. Sehingga dia tegar di dalam menghadapi bencana tersebut. Tidak berpaling dari ibadah kepada Allah. Tidak berpaling dari Allah dan dan dan, dan menghadap kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tetapi hatinya dan lisannya senantiasa mengingat la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali kecuali Allah. Demikian pula ketika dia mendapatkan kenikmatan, maka dia tidak berlebihan dan tidak menjadikan kenikmatan tersebut lalai dari zikrullah. Senantiasa dia mengingat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Sehingga meskipun mendapatkan kekayaan yang banyak, kenikmatan yang luar biasa, tidak menjadikan dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah al-qaulu tsabit yang dimaksud adalah kalimat tauhid yaitu kalimat la ilaha illallah. Allah menetapkan dengan kalimat ini orang-orang yang beriman fil hayati dunia. wa fil akhirah demikian pula di akhirat. Dan yang dimaksud adalah di antaranya ketika seseorang diuji ketika masuk alam barzakh, alam kubur maka kalimat dengan kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah Allah menetapkan hati seseorang ketika diuji oleh dua orang malaikat tersebut. Demikian pula ketika dia dibangkitkan oleh Allah dan di sana ada pertanyaan pada saat dia berhisab, maka Allah menetapkan hati orang-orang yang beriman dengan kalimat tauhid. Adapun orang yang zalim maka Allah sesatkan mereka. Wa yudhillullahu zalimin dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan orang yang zalim di sini mencakup di antaranya adalah orang munafik demikian pula orang yang kafir karena mereka telah mendolimi diri mereka sendiri dengan kenifakan mereka dengan kekufuran mereka yang mereka menjerumuskan diri mereka ke dalam azab Allah azza wajalla dan ini menunjukkan bahwasanya fitnah kubur ini bukan hanya orang yang beriman saja tapi juga mencakup orang yang kafir juga akan ditanya. Demikian pula orang yang orang yang munafik. Fayuqalu lirrajul. Maka akan dikatakan kepada seseorang. Dan seseorang di sini mencakup laki-laki maupun wanita. Fayuqalu lirrajul. Maka dikatakan kepada seseorang, baik laki-laki maupun wanita, wanita yang kafir maupun yang beriman. Man Rabbuk? Siapakah Rabbmu? Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ma dinuk? Dan apa agamamu? Wa man nabiyuk Dan siapakah nabimu? Ini adalah tiga pertanyaan yang masing-masing dari orang yang masuk ke dalam alam barzah akan ditanya tentang tiga pertanyaan ini. Ini adalah rahmat dari Allah SWT bahwasanya pertanyaan tersebut tidak disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi sudah dibocorkan untuk kita. Dan maksudnya adalah supaya kita mempersiapkan diri, mempersiapkan jawabannya dengan sebaik-baiknya. Dan pertanyaannya sebentar dan juga sedikit. Akan tetapi persiapannya perlu waktu yang panjang. Bahkan kita katakan umur yang diberikan kepada kita di dunia sebenarnya adalah untuk mempersiapkan, diantaranya adalah untuk menghadapi tiga pertanyaan ini. Apabila seseorang sukses di dalam menghadapi tiga pertanyaan ini, maka ini adalah keberuntungan yang besar. Adapun apabila seseorang gagal dalam menghadapi tiga pertanyaan tersebut, maka ini adalah kerugian yang sangat besar dan kecelakaan di atas kecelakaan. Apabila sampai nanti ada yang ketika ditanya man rabbuk dia tidak bisa menjawab. Ditanya madinuk dia tidak bisa menjawab. Ditanya siapa nabimu dia tidak bisa menjawab. Makanya adalah sungguh kerugian yang besar. Tidak ada rala dan tidak ada kesempatan untuk mengulang kembali ujian tersebut. Berbeda dengan ujian di dunia. Nah, kalau di dunia, di dunia masih bisa kita ya e, e, meralatnya, atau meminta diuji kembali dan seterusnya. Tetapi yang e, ujian di alam kubur atau di alam barzakh maka tidak ada di sana ralat untuk ujian tersebut dan tidak ada ulangan kembali, tidak ada ujian kembali. Oleh karena itu seorang muslim dan juga muslimah sebelum waktu tersebut datang dan tidak ada kesempatan untuk mengulang kembali ujian tersebut maka adalah dia mempersiapkan sebaik-baiknya ya waktu yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Paling tidak dia mempelajari tiga perkara ini. Yang pertama berkaitan dengan pertanyaan yang pertama yaitu man rabbuk? Siapakah Rabbmu? Berarti yang pertama yang harus kita pelajari dan wajib kita pelajari adalah tentang ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, madinuk, apa agamamu? Menunjukkan bahwasannya yang kedua di antara ilmu yang harus dan wajib kita pelajari baik muslim maupun muslimah adalah mengenal agama Islam. Madinuk, apa agamamu? Itu mengenal agama Islam. Kemudian yang, kedua, yang ketiga adalah berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga yaitu man nabiyyu, siapakah nabimu? Ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang ketiga yang harus kita pelajari adalah tentang ma'rifatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tiga ilmu Bapak-bapak sekalian yang harus dan wajib kita pelajari. Sebelum kita mempelajari yang lain, ya ilmu di dalam agama Islam ini luas. Ya tetapi di sana ada ilmu yang fardu ain dan di sana ada ilmu yang fardu kifayah. Di sana ada ilmu yang mustahab. Dan yang fardu ain tentunya lebih didahulukan daripada yang fardu kifayah dan juga dari daripada yang yang sunnah atau yang mustahab. Oleh karena itu mempelajari tiga perkara ini yaitu tentang ma'rifatullah demikian pula ma'rifatu dinil Islam dan juga ma'rifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenal tiga perkara ini adalah perkara yang yang wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah. Dan inilah yang dinamakan dengan al-usulul salasah. Tiga landasan utama yang harus dipelajari oleh seorang muslim dan juga muslimah. Karena masing-masing dari kita akan menemui yang pertanyaan ini. Masing-masing dari kita akan menemui pertanyaan ini. Oleh karena itu hukumnya adalah fardu ain. Bukan lagi fardu kifayah. Seandainya kita belum mempelajari ilmu yang lain, maka adalah kita mempelajari tiga perkara ini. Ya, seorang ulama ya, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab beliau mengarang sebuah kitab yang beri, beri judul dengan Al-Usul Salasa. Al-Usul As-Salasa, yaitu tiga landasan utama. Beliau mengarang kitab ini ya dengan tujuan supaya setiap muslim bisa mempersiapkan dirinya sebelum menemui suatu hari, suatu waktu di mana dia akan didatangi oleh dua malaikat yang akan bertanya tentang tiga pertanyaan ini. Jadi yang pertama adalah tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah. Insyaallah akan kita terangkan secara singkat pada kesempatan kali ini tentang tiga ilmu yang wajib kita pelajari ini ya tiga ilmu yang wajib kita pelajari ini. Yang pertama adalah tentang ma'rifatullah. yaitu mengenal Allah Swt. Mengenal Allah Swt. adalah dengan cara mengenal Allah yang pertama, mengenal Allah sebagai zat yang maha pencipta. Mengenal Allah sebagai zat yang maha pencipta. Artinya meyakini bahwasanya yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mencipta selain Allah Azza wa Jalla. Siapapun dia, bagaimanapun kehebatannya, bagaimanapun kesaktiannya, maka tidak ada yang mencipta selain Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu. Dialah Allah Al-Khaliq dan selain Allah adalah makhluk. Allah SWT mengatakan, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah mengatakan itulah Rabb kalian. Itulah Allah Rabb kalian. La ilaha illahu tidak ada sesembah yang berhak disembah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai' yang menciptakan segala sesuatu wa huwa ala kulli fa'budu maka dalam kalian menyembah menyembahnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT adalah khaliqu kulli syai. Menciptakan segala sesuatu. Adapun selain Allah maka tidak ada di antara mereka yang bisa menciptakan. Bahkan seandainya sesembahan-sesembahan selain Allah, ya sesembahan-sesembahan selain Allah mereka bersatu untuk menciptakan seekor lalat sekalipun maka tidak ada di antara mereka yang mampu untuk melakukannya. Sendiri-sendiri saja mereka ya bersatu saja mereka tidak mampu apalagi mereka yang melakukan itu sendirian. dalam Al-Qur'an Allah SWT mengatakan ya ayuhan nas duriba matalun fastami'u Wahai manusia kata Allah telah dibuat perumpamaan bagi kalian fastami'u lahu maka hendaklah kalian mendengarkan perumpamaan ini. Allah SWT membuat perumpamaan yang menunjukkan tentang lemahnya segala sesuatu yang disembah selain Allah. Duriba matalun fastami'u lahu. Telah dibuat perumpamaan, permisalan bagi kalian, maka hendaklah kalian mendengarkan apa yang yang akan dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban Sesungguhnya segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah baik itu jin bagaimanapun saktinya dia baik itu nabi atau malaikat yang disembah selain Allah atau matahari atau bulan atau bintang atau seluruh dewa yang di, yang dipuji dan diyakini oleh sebagian manusia innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban mereka tidak akan bisa menciptakan seekor lalat pun seekor lalat yang merupakan makhluk Allah azza Jal di antara makhluk Allah yang sangat sederhana susunan tubuhnya maka segala sesuatu yang disembah selain Allah la yakhluqu dzubaban bisa mereka tidak akan bisa menciptakan seekor larang. Dan sampai sekarang tidak pernah terdengar berita ada sesuatu yang disembah selain Allah yang bisa menciptakan seekor seekor lalat. Kemudian Allah mengatakan walau ijtama'u walau ijtama'u meskipun mereka saling berkumpul. Artinya mereka bersatu dia mengerahkan seluruh kemampuannya, kesaktiannya untuk membuat seekor lalat, misalnya mereka tidak akan mampu untuk membuat seekor seekor lalat. Ini menunjukkan bahasanya mereka yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah, mereka adalah makhluk dan mereka bukan pencipta. Adapun yang menciptakan maka Allah SWT semangat Ini yang pertama, yaitu mengenal bahwasanya Allah dialah yang telah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang mencipta selain Allah Azza wajalla Kemudian yang kedua, meyakini bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Dan dialah satu-satunya yang memberikan rezeki, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah SWT. Rezeki yang kita dapatkan berupa makanan, berupa minuman, berupa nafas, dan seluruh macam rezeki, maka semuanya adalah dari Allah SWT. Tidak ada selain Allah yang memberikan rezeki kepada diri kita. Allah SWT di antara namanya adalah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Dan Allah SWT mengabarkan bahwasanya rezeki sudah Allah tulis, sudah Allah takdirkan sebelum kita dan semua manusia diciptakan. Allah SWT telah menulis rezeki untuk hamba-hambanya, untuk makhluk-makhluknya sebelum Allah menciptakan mereka. Sebelum mereka ada. Sebelum mereka ada sudah ditentukan rezekinya. Si bulan akan mendapatkan rezeki sekian, si fulana akan mendapatkan rezeki sekian sudah ditulis oleh Allah Azza wajalla. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanah." Sesungguhnya Allah telah menulis takdir bagi makhluk-makhluknya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga dan juga bumi. 50 ribu tahun. Ya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan Allah menciptakan langit dan bumi? Ya waktu yang sangat yang sangat lama. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan takdir bagi makhluknya sebelum kita ada. Bahkan sebelum diciptakan langit dan juga sebelum diciptakan bumi sudah ditulis takdir tersebut. Rezekinya, demikian pula ajalnya, jodohnya, amalannya yang dia lakukan. Semuanya sudah Allah tulis. Yang si fulan akan mendapatkan rezeki sudah Allah tulis kapan dia mendapatkan rezeki. Dan tidak mungkin seseorang meninggal dunia sampai disempurnakan rezekinya oleh Allah. Tidak mungkin kita meninggal dunia dan meninggalkan dunia ini kecuali apabila memang rezekinya sudah Allah sempurnakan. Tidak akan berkurang meskipun satu butir nasi tidak akan berkurang meskipun satu satu rupiah. Ya, tidak mungkin kita meninggal dunia kecuali sudah disempurnakan oleh oleh Allah SWT rezekinya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW sesungguhnya kalian yang tidak akan meninggal dunia sampai disempurnakan rezekinya. Oleh karena itu adalah kalian memperbaiki di dalam mencari rezeki, yaitu mencari rezeki yang halal dan menjauhi rezeki yang yang haram. Dan Allah SWT mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada seekor sesuatu yang melata di permukaan bumi kecuali dia kecuali atas Allah rezekinya. Ya, tidak ada ya, eh, makhluk hidup yang melata di permukaan bumi kecuali atas Allah rezekinya. Allahi rizquha kecuali atas Allah rezekinya. Jadi menunjukkan bahasanya Allah SWT dialah yang menciptakan kita dan dialah yang telah menjamin rezeki bagi kita semua. Ini harus kita yakini. Jadi mengenal bahasanya Allah SWT dialah yang maha memberikan memberikan rezeki. Adapun selain Allah, maka tidak ada di antara mereka yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, sekarang yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ya yang ada di laut maupun di daratan. Yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah SWT. Kita tidak tahu berapa jumlah makhluk yang ada di dalam lautan. Tapi Allah SWT telah menjamin rezeki bagi mereka semuanya. Allah tulis rezekinya bagi mereka dan Allah akan sampaikan rezeki kepada mereka pada waktunya. Seandainya sesuatu selain Allah yang disembah selain Allah Azza wa Jal disuruh untuk memberikan rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di lautan dalam satu waktu saja. Pagi saja misalnya. Mampu tidak? Tidak akan mampu. Belum yang ada di daratan. Adapun Allah SWT, maka Allah SWT memberikan rezeki kepada mereka semua setiap waktu. Baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Setiap waktu ya Allah memberikan rezeki kepada mereka dan menyampaikan rezeki tersebut kepada yang yang berhak sebagaimana yang Allah tulis. Ini menunjukkan bahasanya Allah SWT adalah maha memberikan rezeki. Tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, di antara cara mengenal Allah adalah mengenal bahasanya Allah dialah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Yang menciptakan yang pertama Kemudian yang kedua adalah memberikan rezeki. Kemudian yang ketiga mengenal bahwasanya Allah yang telah yang mengatur seluruh alam semesta. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang menggerakkan, yang mendiamkan. Yang mengatur semua itu adalah Allah Azza wa Jalla. Allah SWT mengatakan, Yudabbirul amra. Dialah Allah SWT yang mengatur seluruh perkara. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Menggerakkan matahari dari timur ke barat, menggelamkan, menerbitkan, menjadikan di sana siang, menjadikan di sana malam, menghidupkan manusia, mematikan manusia yang lain. Tidak ada yang melakukan itu semua kecuali Allah SWT. Yudabbirul amr. Dialah yang mengatur seluruh perkara. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam ya ketika beliau ia berdebat berdialog dengan seorang raja yang sombong di zamannya dia mengatakan bahwasanya Allah Rabbku dialah yang menghidupkan dan mematikan kemudian raja tersebut mengatakan mengatakan saya juga bisa menghidupkan dan mematikan maksudnya adalah membiarkan orang hidup dan saya juga bisa menyuruh orang untuk dibunuh Akhirnya menyuruh pasukannya, menyuruh pengawalnya untuk membunuh seseorang. Saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maksudnya adalah bisa membiarkan orang hidup dan bisa membunuh seseorang. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Allah yang menerbitkan matahari dari dari timur. Yang mendatangkan matahari dari timur. Bisakah engkau yang mendatangkan matahari dari barat? Maka fabuhital di kafar. Maka diamlah orang kafir tersebut. Karena tidak ada yang melakukan itu semua kecuali Allah Azza wa Jal. Dialah yang menggerakkan matahari dari timur. Dan tidak ada selain Allah yang bisa menggerakkan matahari dari dari barat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah yang yudabbirul amra. Dialah yang mengatur seluruh perkara. Selain Allah tidak ada yang melakukan demikian. Ini adalah Tiga di antara cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah mengenal bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan. Mengenal bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan. Yaitu apabila seseorang sudah meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta, maka dia harus dan konsekuensinya adalah meyakini bahwa yang satu-satunya boleh disembah, satu-satunya yang wajib disembah adalah siapa? Adalah Allah SWT. Apabila sudah meyakini Allah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta dan tidak ada yang melakukan itu semua kecuali Allah, maka dia tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada kepada Allah. Ini adalah cara mengenal Allah yang keempat yaitu mengenal bahwasanya Allah adalah satu-satunya sesembahan. Kenapa satu-satunya sesembahan? Karena dialah yang bisa melakukan ya perkara-perkara yang tadi kita sebutkan. Dialah yang mencipta, selain Allah tidak ada yang mencipta, dialah yang memberikan rezeki, selain Allah tidak ada yang memberikan rezeki, dialah yang mengatur alam semesta, selain Allah tidak ada yang mengatur alam semesta. Berarti yang berhak untuk disembah adalah Allah. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali kecuali Allah. Ya, oleh karena itu seorang muslim apabila dia sudah mengenal perkara tadi tidak boleh dia menyerahkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah. Dia harus konsekuen dengan ucapan yang dia ucapkan. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Tidak boleh dia serahkan sedikit pun dari ibadah baik yang berupa ucapan maupun yang berupa perbuatan kepada selain Allah azza wajalla. Oleh karena itu Allah mengatakan dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduh. Itulah Allah Rabb kalian yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia yang menciptakan segala sesuatu fa'budu maka adalah kalian menyembah dia karena dia yang menciptakan segala sesuatu oleh karena itu hendaklah kalian menyembah kepada kepada Allah Azza wa Jal. Karena selain Allah tidak ada yang menyembah. Demikian pula Allah mengatakan, "Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, hendaklah kalian menyembah kepada Rabb kalian. Hendaklah kalian menyembah kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Rabb kalian adalah Alladhi khalaqakum Yang telah menciptakan kalian Yang tidak menciptakan kalian jangan disembah Karena Allah mengatakan O'budu rabbakum alladhi khalaqakum Nala kalian menyembah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian Walladhina min qablikum Dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian Nenek moyang kita yang yang menciptakan mereka adalah Allah swt. la'allakum tattaqun semoga kalian menjadi orang yang bertakwa alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun kemudian Allah mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum dialah Rabb kalian yang telah menjadikan bumi menjadi terhampar. Itu menjadi terhampar sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik di atas bumi yang terhampar ini dan telah menjadikan langit sebagai bangunan. Dialah yang telah menjadikan langit sebagai bangunan, maka dialah yang berhak untuk disembah. Dan juga telah menurunkan dari langit dari atas yang hujan wa anzalalakum minas sama'i ma'an dan Allah telah menurunkan bagi kalian air dari atas fa akhraja bihi minat thamarati rizqalakum. Kemudian Allah SWT mengeluarkan dengan sebab air tersebut ia tanam tanaman dari dari bumi. Rizqal lakum sebagai rezeki bagi kalian. Yang melakukan itu semua adalah Allah SWT. Kalau yang melakukan itu semua adalah Allah semata, Allah saja, maka u'budu rabbakum, maka adalah kalian menyembah kepada Allah kalian yang melakukan itu semua. Kemudian Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." maka janganlah kalian menjadikan ya bagi Allah Anda dan sesembahan sesembahan selain Allah. Janganlah kalian menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Artinya jangan kalian menyembah kepada selain selain Allah. Wa antum ta'lamun sedangkan kalian mengetahui. Yaitu mengetahui bahwasanya Allah yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian yang menghamparkan bumi, yang membuat langit, yang menurunkan hujan dari atas dan mengeluarkan tanam-tanaman dari bumi. Kalian tahu bahasanya yang melakukan itu semua adalah Allah Azza wa Jal. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahui bahasanya Allah yang melakukan itu semua yaitu yang telah menciptakan kita dan juga memberikan rezeki kepada kita dan mengatur seluruh alam alam semesta. Ini menunjukkan bahasanya keyakinan kita Allah yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta yang menciptakan ini mengharuskan kita untuk mentauhidkan Allah. Itu mengisahkan Allah di dalam di dalam ibadah. Inilah cara mengenal Allah yang benar. Inilah cara mengenal Allah yang benar. Adapun seseorang hanya mengenal Allah sebagai pencipta dan juga memberikan rezeki, mengatur alam semesta, tetapi ketika dalam ibadah dia serahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, maka orang yang demikian berarti tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Orang yang mengenal Allah sebagai pencipta dan satu-satunya pencipta seharusnya hanya mengesahkan Allah di dalam ibadah. Tapi kalau ada di antara manusia yang mengenal Allah sebagai pencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, tetapi dalam hal ibadah dia masih serahkan kepada selain Allah atau sebagian ibadah dia serahkan kepada selain Allah, maka dia belum mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Karena ada di antara manusia yang tidak konsekuen dengan keyakinannya. Dan ini yang diyakini oleh orang-orang musyrikin Quraisy, kaumnya Rasulullah SAW. Mereka dahulu meyakini bahasanya Allah yang menciptakan mereka dan mereka meyakini bahasanya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan mengatur seluruh alam semesta ini. Ini keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy sebagaimana dikabarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Dan siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah SWT? Allah mengabarkan tentang keyakinan yang ada di dalam hati orang-orang Quraisy dan bahasanya mereka mengakui Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Allah SWT mengatakan, "Wala in sa'altahum man al samawati wal arda la yaqoolun Allah." Dan seandainya engkau Muhammad berkata atau bertanya kepada mereka, itu kaummu, siapakah yang menciptakan langit dan juga bumi? La yaqulunna Allah, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Seandainya engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan juga bumi? Tanya kepada kaummu. Siapakah yang telah menciptakan langit yang tujuh dan juga bumi ini? Siapa yang menciptakan? La Allah, nisa mereka akan mengatakan, mengatakan Allah. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la Allah. Dan seandainya pemahaman Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan diri mereka? La Allah, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan, oh yang menciptakan kami adalah Lata. Yang menciptakan bulan adalah Hubal. Yang menciptakan ini adalah ya salah seorang sesembahan mereka. Semua mereka sepakat bahwasanya yang menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi adalah siapa? adalah Allah Azza wa Jalla. Dan ini Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Qul may yarzuqukum minas samai wal ard. Amman yamliku sam'a wal absar. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Wa man yudabbirul amra. Fasayakulun Allah. Faqul afala Katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, "May yarzuqukum minas samai wal ard?" Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan juga dari bumi? Rezeki dari langit diturunkan hujan oleh Allah SWT. Rezeki dari bumi berupa tanam-tanaman. Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian, wahai orang-orang musyrikin, dari langit dan juga dari bumi? Qul may yarzukukum minas sama'i wal ar. Amman yamliku sam'a wal absar? Atau siapakah yang telah memiliki pendengaran dan juga penglihatan. Siapakah yang telah memberikan kalian penglihatan dan juga pendengaran? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra? Dan siapakah yang mengatur seluruh alam semesta ini? sayaquluna Allah, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Ini jawaban orang-orang musyrikin. Fakul, apalah tatakun? Lalu katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Kalau memang demikian keyakinan kalian, kenapa kalian masih menyekutukan Allah dengan selainnya? Menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Fakul afala tatakun? Kenapa kalian tidak takut dan bertakwa kepada Allah? Ini menunjukkan ya bahasanya ada sebagian manusia yang mereka mengakui Allah mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, tetapi sayang di dalam masalah ibadah mereka masih menyerahkan sebagian ibadahnya kepada selain selain Allah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, sebagaimana Allah kabarkan di dalam di dalam Al-Qur'an. Dan ini menunjukkan bahwasanya keyakinan Allah yang me me memberikan rezeki, yang menciptakan, mengatur alam semesta ini belum cukup menjadikan seseorang masuk ke dalam agama agama Islam. Ya, kalau seandainya keyakinan Allah memberikan, ya keyakinan bahasanya Allah mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta ini sudah cukup memasukkan seseorang ke dalam agama Islam, niscaya Rasulullah SAW tidak akan memerangi kaumnya sendiri. Ya tidak akan memerangi kaumnya sendiri, tetapi ternyata Rasulullah SAW masih memerangi mereka. Kenapa demikian? Karena maksud dari keyakinan tersebut adalah supaya mereka hanya menyerahkan ibadahnya kepada Allah Azza wa Adapun meyakini Allah yang mencipta tetapi masih meyakini atau masih beribadah kepada selain Allah, maka ini tidak mentuk, tidak cukup dan tidak memasukkan seseorang ke dalam ke dalam agama Islam. Oleh karena itu orang-orang musyrikin dahulu ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk mengatakan la ilaha illallah mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau sampai mengatakan la ilaha illallah berarti sesembahan yang kemarin yang mereka sembah selain Allah itu harus dibuang dan harus ditinggalkan. Dan harus menyerahkan ibadah hanya kepada kepada Allah. Karena kemarin-kemarin ya ibadah ada sebagian yang mereka serahkan kepada Allah dan ada sebagian ibadah yang mereka serahkan kepada selain selain Allah. Ketika mengucapkan la ilaha illallah mereka paham konsekuensinya harus meninggalkan segala sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka yaitu orang-orang kafir Quraisy apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ayo ucapkan la ilaha illallah. Yastakbirun mereka sombong. Dia tidak mau mengucapkan. Tidak mau mengucapkan kalimat ini. Kemudian mereka mengatakan, "A inna latariku alihatina li sya'irin majnun." Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami ini hanya karena seorang tukang syair yang gila, yaitu menghina Rasulullah SAW. Apakah kami yang harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami ini hanya karena ucapan ucapan seorang tukang syair yang gila? Ini menunjukkan bagaimana orang-orang Quraisy mereka memahami kalimat la ilaha illallah. Ini konsekuensinya. Ya. Jadi orang mengenal Allah SWT apabila dia mengenal empat empat makrifah tadi. Ya, yaitu mengenal Allah sebagai pencipta, mengenal Allah sebagai pemberi rezeki, mengenal Allah sebagai pengatur alam semesta, dan juga dia mengenal bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dalikumullahu rabbukum. Dan Allah mengatakan zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak. Adapun selain Allah maka dia adalah sesembahan yang batil. Di sana ada sesembahan yang hak yang memang berhak untuk disembah dan di sana ada sesembahan-sesembahan yang yang batil yang tidak berhak untuk disembah dan dia disembah oleh manusia. Yang hak yang berhak disembah hanyalah satu yaitu Allah. Adapun yang batil maka ini banyak. Ada manusia yang menyembah matahari, ada manusia yang menyembah bulan, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah benda mati. Sesembahan selain Allah banyak dan ini adalah sesembahan yang batil yang sebenarnya mereka tidak berhak untuk disembah. Dan di sini hendaknya kita mengetahui tentang apa itu ibadah. Ya, hendaklah kita mengetahui tentang makna ibadah. Setelah kita mengetahui bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadai. Berarti kita harus tahu apa itu ibadah. Apa itu ibadah? Apa yang termasuk ibadah? Sehingga kita hanya menyerahkan ibadah tersebut kepada Allah SWT. Dan kita tahu bahasanya kalau ini ibadah berarti tidak boleh saya serahkan kepada selain selain Allah. Karena Allah SWT dialah zat yang berhak untuk disembah dan diibadai. yaitu diserahkan kepadanya ibadah. Jadi kita harus tahu apa itu makna ibadah sehingga kita hati-hati dan jangan sampai kita menyerahkan satu ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Yang dimaksud dengan ibadah sebagaimana yang didefinisikan oleh sebagian ulama adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu Allah wa yardah. Minal akwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik berupa ucapan maupun perbuatan. Yang zahir maupun yang yang batin. Ini adalah ibadah, yaitu seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla baik yang berupa ucapan yang diucapkan dengan lisan maupun yang berupa perbuatan baik yang zahir yang kelihatan maupun yang ada di dalam hati kita kalau itu dicintai dan diridhai oleh Allah berarti itu adalah adalah ibadah kalau ibadah berarti tidak boleh diserahkan kepada selain Allah azza wajalla baik dari mana kita tahu bahwasanya perkara tersebut ucapan tersebut perbuatan tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah dari mana kita tahu? Dari Quran dan juga dari hadis. Ya, dari Quran dan juga dari hadis. Dari situ kita tahu bahwasanya perkara tersebut dicintai dan juga diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebuah amalan atau sebuah ucapan yang menunjukkan bahwasanya itu diridai dan dicintai oleh Allah, berarti itu adalah ibadah. Demikian pula hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena Allah SWT mengutus Rasulullah SAW di antaranya adalah menyampaikan perkara-perkara yang dicintai dan diridhai Allah yang dinamakan dengan ibadah. Kalau kita temukan di dalam sebuah hadis bahwasanya perkara tersebut adalah dicintai, disenangi, diridhai oleh Allah, berarti itu adalah ibadah. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Azza wa Jal Saya berikan contohnya misalnya ad-doa. Doa. Ini adalah ibadah. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah SWT. Kalau sampai kita serahkan doa ini kepada selain Allah, berarti kita telah menyekutukan Allah di dalam ibadah. Doa adalah ibadah. Dari mana kita tahu? Tentunya dari Quran dan juga dari hadis. Ya di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib Dan Rabb kalian berkata, Rabb kalian yaitu Allah berkata, "Ud'uni." Hendaklah kalian meminta kepadaku. Hendaklah kalian berdoa kepadaku. Di sini Allah SWT memerintahkan yaitu memerintahkan kita untuk hanya berdoa kepada Allah. Dan Allah tidak memerintahkan dengan sesuatu kecuali apabila sesuatu tersebut dicintai oleh oleh Allah. Ya, kalau Allah memerintahkan sesuatu di dalam Al-Qur'an, berarti Allah mencintai sesuatu tersebut. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita dengan perkara yang maksiat. Perkara yang mungkar. Ya Allah SWT kalau memerintahkan berarti dia itu Allah SWT memerintahkan dengan perkara yang Allah cintai. Kita tahu bahwasanya doa ini dicintai oleh Allah karena Allah memerintahkan di dalam Al-Quran. Allah SWT memerintahkan sholat di dalam Al-Quran. Ya kalau itu diperintahkan oleh Allah berarti sholat adalah dicintai oleh Allah. Kalau itu dicintai berarti salat adalah ibadah. Kalau ibadah berarti tidak boleh kita serahkan ya salat kepada selain Allah SWT. Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk menunaikan ibadah haji. Mewajibkan bagi manusia yang mampu untuk melakukan ibadah haji. Menunjukkan bahwasanya haji dicintai oleh Allah. Karena Allah tidak memerintahkan, tidak mewajibkan, kecuali apa yang dicintai. Dan kalau itu dicintai maka haji adalah ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah dan contoh yang lain banyak. Doa ini adalah ibadah karena diperintahkan oleh Allah. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Ini langsung dijelaskan oleh Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya doa adalah ibadah. Jelas bahwa doa adalah ibadah tidak boleh diserahkan sekali-kali kepada selain selain Allah. Baik, kalau misalnya ada orang yang datang ke kuburan kuburan seorang wali misalnya. Kemudian dia mengatakan ya ya wali fulan. Ya, dia mengatakan ya wali ya wali fulan, aku meminta ini dan juga itu. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena ini adalah termasuk apa? Doa. Dan doa adalah ibadah sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, ya maka dia telah menyekutukan Allah di dalam ibadah. Padahal konsekuensinya tadi, kalau kita sudah tahu Allah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, berarti tidak boleh kita serahkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah, termasuk doa. Ya tidak boleh kita sekecap ya kalimat dia mengucapkan dan berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kalau sampai dilakukan oleh seseorang yang berdoa kepada selain Allah baik kepada nabi atau kepada wali atau kepada malaikat atau kepada yang lain, maka dia telah terjerumus ke dalam syirik yang besar. Ya, syirik yang besar yang bisa mengeluarkan dia dari agama Islam dan membatalkan seluruh amalannya dan kalau dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat kepada Allah dari kesyirikan tersebut, maka Allah SWT tidak akan mengampuni dosanya. Dan dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya tidak akan keluar dari neraka. Bersama orang-orang yang musyrikin. Ini adalah contoh dari ibadah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Di sana masih banyak. Ya kalau kita mengetahui sesuatu tersebut adalah dicintai dan diridhoi oleh Allah berarti itu adalah ibadah. Contoh yang lain seperti nazar. Allah SWT memuji orang-orang yang yang menyempurnakan nazarnya. Yufuna bin nadri. Mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan nazarnya. Dan Nabi SAW mengatakan, Man nazara ayyuti Allah fal yuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka adalah dia mentaati Allah. Menunjukkan bahasa nazar dicintai oleh Allah SWT dan diridhai. Dan ini menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah. Berarti tidak boleh seorang muslim bernazar kepada selain Allah SWT. Bernazar kepada wali atau bernazar untuk wali, bernazar untuk nabi ini tidak diperbolehkan. Bernazar hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan di sana masih banyak yang contoh-contoh ibadah yang seperti istighatsah. Ini adalah ibadah. Isti'adah, isti'anah, azabah yaitu menyembelih ini juga termasuk ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Azza wajalla. Ini Jadi seorang muslim ia mempelajari tentang jenis-jenis ibadah tersebut dengan maksud supaya hanya mengikhlaskan, hanya menyerahkan ibadah tersebut kepada Allah SWT dan tidak menyerahkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah Azza wajalla. Baik, kayaknya waktunya eh, kurang dan insya Allah akan kita lanjutkan besok ya tentang e, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab seperti biasa. Bagi yang memiliki pertanyaan, ya silahkan ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan. Nah. Bagaimana dengan amalan-amalan yang tidak dikenal oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan imam madhab? Apakah amalan tersebut bisa dikatakan diridhai oleh Allah? Meski di dalam amalan tersebut di dalamnya diisi amalan-amalan sunnah seperti perayaan Maulid Tahlilan, perayaan Isra Mi'raj, Nisfu Sya'ban dan banyak lagi. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya amalan atau ibadah yang kita diperintahkan untuk menyerahkan ibadah tersebut hanya kepada Allah adalah yang bersumber dari Al-Quran demikian pula dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya inilah ibadah yang dicintai dan diridai oleh Allah Swt Dan, dan juga dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Diambil dari Al-Quran dan juga sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Adapun selain ya itu yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan juga tidak ada di dalam sunnah, maka itu bukan ibadah yang diridhai dan dicintai oleh Allah azza wajalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut adalah tertolak maka amalan tersebut adalah tertolak. Kenapa? Karena tidak datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Artinya seorang utusan dia membawa sesuatu dari siapa? Dari Allah Azza Wajalla. Dan di antara perkara yang beliau bawa adalah tata cara ibadah. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada kepadanya semata. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum wahai manusia adalah kalian menyembah kepada Rabb kalian. Kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada kepada Allah. Bagaimana tata cara beribadah kepada Allah? Apakah diserahkan kepada masing-masing dari kita? Artinya masing-masing membuat tata cara sendiri di dalam beribadah. Ya, orang Indonesia membuat tata cara sendiri, orang Arab membuat tata cara sendiri. Ataukah di sana Allah mengutus orang Rasul yang mengajarkan kepada kita tata cara ibadah? Tentunya yang kedua yaitu Allah mengutus seorang rasul mengajarkan kita bagaimana tata cara beribadah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak menerima kecuali ibadah yang sumbernya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara kita yang membuat ibadah tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan menerima ibadah tersebut. Meskipun maksudnya dan niatnya baik, Meskipun maksudnya dan niatnya baik, tetapi karena tidak bersumber dan tidak diambil dari Rasulullah SAW, maka Allah tidak akan menerima amal ibadah tersebut. Jadi ibadah adalah tauqifiyah, itu diambil dari Rasulullah SAW. Nah, Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Orang yang tidak bisa menjawab di alam kubur, apakah bisa selamat dengan sebab anaknya yang soleh? Yang disyariatkan adalah kita mendoakan orang yang baru dikuburkan supaya dikuatkan di dalam menjawab pertanyaan. Sebagaimana datang dari Rasulullah SAW ketika beliau selesai menguburkan seorang mayit, maka beliau berkata kepada sahabatnya, "Istaghfiru li was'anu lahu tadbir, fa'innahu al'ana yus'al." hendaklah kalian memohonkan ampun untuk saudara kalian dan hendaklah kalian meminta ketetapan hati untuk dirinya karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya oleh dia sedang ditanya. Ini menunjukkan ya hal yang seperti ini bermanfaat. itu setelah kita menguburkan saudara kita, maka kita doakan supaya dikuatkan hatinya untuk menjawab pertanyaan. Baik yang mendoakan adalah anaknya sendiri, ya maupun orang lain, maka ini insya Allah bermanfaat bagi saudara kita yang baru saja dikuburkan. Allah taala a'lam. Allah sampaikan tentang masalah bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, berarti kita bisa mengambil pelajaran dan juga mengambil kesimpulan. Bahwasanya untuk menjawab pertanyaan man rabbuk, siapa Rabbmu, ini perlu pengamalan. Perlu pengamalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak cukup seseorang hanya menghafal. Kalau hanya menghafal saja, ya dihafal misalnya Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah, Rabbku adalah Allah. Tetapi kalau dia tidak mengamalkan isinya dan tidak konsekuen dengan apa yang dia ucapkan, bermanfaat atau tidak? Tidak akan bermanfaat. Ya, tidak akan bermanfaat meskipun dia ya mengucapkan ucapan ini berulang kali. Kalau hanya sekedar dia hafal mengatakan la ilaha illallah tetapi dia tidak amalkan di dalam kehidupan dia mengatakan la ilaha illallah tetapi masih dia serahkan ibadah kepada selain Allah. Masih dia serahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, maka ini tidak akan bermanfaat bagi orang tersebut. Kita tahu orang-orang munafik mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Ya mereka juga mengucapkan la ilaha illallah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah dengan lisan mereka. Tetapi hati mereka mereka mengingkar. Ya, tidak mengakui dengan kalimat la ilaha illallah dan tidak mengakui dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Tidak mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ucapan yang mereka ucapkan karena tidak diamalkan tidak akan bermanfaat bagi mereka ketika ketika mereka masuk di alam kubur. Ketika mereka masuk di dalam alam barzakh. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis ya orang munafik yang ketika dia ditanya tentang man rabbuk mereka tidak bisa mengatakan rabbi Allah bahkan mereka mengatakan ha ha tidak mampu untuk mengucapkan rabbi Allah padahal mereka hafal di dunia dan mengulang ucapan tersebut bahkan di antara mereka ada yang bersyahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah yang bersyahadat di depan Rasulullah SAW. Tetapi tidak akan bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan isi dari kalimat La ilaha illallah. Berarti di sini perlu tatbik, di sini perlu pengamalan. Kita beramal dan kita menuntut ilmu, mempelajari kalimat La ilaha illallah, mempelajari apa itu ibadah, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak boleh sekali-kali kita serahkan ibadah ini kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan macam-macam syirik ini banyak. Dan kita harus sempatkan waktu kita untuk mempelajari apa itu syirik. Dan apa macam-macam kesyirikan. Dengan tujuan supaya jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. Harus kita luangkan waktu. Kalau tidak, dikhawatirkan kita masuk ke dalam kesyirikan sementara kita tidak sadar. Karena kita tidak mengetahuinya. Karena kita tidak tahu hukumnya ya kita sempatkan untuk mempelajari ya ilmu tentang tauhid dan harus kita luangkan waktu kita ya untuk mempelajari agama Allah SWT khususnya ilmu yang yang wajib untuk dipelajari. Nah, Allah menentukan rezeki manusia 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga bumi. Bagaimana dengan rezeki dan jodoh? Eh, bagaimana dengan penetapan Allah pada manusia rezeki jodoh ketika berumur tiga bulan di dalam rahim ibunya. Tidak ada pertentangan, ya. Karena takdir yang dinamakan dengan takdir umri yaitu takdir yang ditulis ketika janin berada di dalam perut ibunya. Dalam sebuah hadis yang sahih, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya. 40 hari yang pertama berupa nutfah. Kemudian 40 hari yang kedua berupa alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari yang ketiga berupa mudghah yaitu segumpal daging. Kemudian setelah itu baru diutus kepadanya seorang malaikat. Berarti umurnya 120 hari atau sekitar 4 bulan. Yang ketika umur 4 bulan maka diutus kepadanya malaikat fayanfuqu fihi ar-ruh, kemudian meniupkan ruh di dalam janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan untuk menulis empat perkara. Di antaranya adalah tentang rezekinya, dikatbi rezekihi, wa ajalihi, demikian pula ajalnya, yang demikian pula amalannya, dan apakah dia menjadi orang yang bahagia di akhirat atau termasuk orang yang sengsara. Ini sudah ditulis di mana? Di dalam perut ibu, ya, eh, di dalam perut ibunya. Dan inilah dinamakan dengan takdir umri. Dan para ulama menjelaskan tidak ada pertentangan antara takdir umri dengan takdir yang azali. Ya, takdir ini yang dinamakan dengan takdir umri ini adalah bagian yang Allah tulis ketika di Lauhil Mahfuz. Ya, tidak akan keluar dari apa yang sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan juga dan juga bumi. Jadi ini adalah bagian dari takdir yang umum tadi. Yang ada di Lauhil Mahfuz 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan ini umum ya sampai hari kiamat sampai seseorang masuk ke dalam surga dan juga neraka di antaranya apa yang ditulis ketika janin berada di dalam perut ibunya jadi tidak akan ia keluar dari apa yang sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga dan juga bumi nah syahid dan yang meninggal pada hari Jumat. Kalau misalkan ada non-muslim yang meninggal pada hari Jumat, misal kecelakaan atau sebab yang lain, bagaimana? Yang non-muslim tidak masuk di dalam hal ini. Jadi yang masuk, yang dimaksud adalah syahid, yaitu orang yang berperang fisabilillah. Tentunya dia adalah muslim. Adapun orang kafir maka dia berperang di atas kekufurannya. Kemudian yang meninggal di hari Jumat dan juga e, Lailatul Jumat pada malam Jumat maksudnya adalah orang muslim. Adapun orang yang kafir Seandainya dia meninggal pada malam Jumat atau pada hari Jumat, maka ini tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan. Wallahu Taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.